Seluruh Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah nah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Warattilil qur'ana tartila Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di acara yang insyaallah kita sudah sering ya bahwasanya kita membahas beberapa kitab tajwid ya yang sebelumnya kita juga sudah pernah membahas ya matan uh, eh, kitab tajwid ya e, karya Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi yang berjudul Tajwid Metode Asy-Syafi'i. Nah, e, setelah itu kita lanjutkan di Syarah Tuhfatul Atfal yang mana kita memakai buku dari Syarah Tuhfatul Atfal yang diterjemahkan ini adalah terjemahan oleh Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi ya, yang diberi mukaddimah atau pengantar ditakdim oleh Syekh Abdul Karim as Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala ya eh, yang mana buku ini merupakan sebuah karya dari Abdul eh, Syekh Abdul Majid Ar-Royesh ya mendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pekan sebelumnya kita sudah belajar beberapa materi penting ya ada materi tentang iklab ya tentang materi iklab e, di mana iklab adalah non mati ketemu dengan ya dengan apa ya dengan ba ya dengan ba jadi non mati ketemu dengan harfun ba atau tanwin ya bertemu dengan ba nah di sini memang dijelaskan ya bahwasannya ya di buku dijelaskan e, cara mengucapkan ikhwa ya di sini dengan apa? dengan cara hendaknya diperhatikan untuk tidak menutup kedua bibir pada iklab tetapi keduanya terbuka sedikit ya keduanya terbuka sedikit ya ini menurut eh, menurut pendapat ya Syekh Abdul Majid Ar-Rayas ya yang mama yang mana di sini memang ada perbedaan cara membaca ya ada yang membacanya dengan cara dengan ditutup ya dengan ditutup ada yang dengan cara furja dibuka dengan sedikit ya contohnya kalau misalnya mau kita praktikan ya semisal kata mimba di ada non ketemu ba kalau kita mau praktikan dengan apa yang dikatakan oleh pensyarah di sini maka kita membacanya dengan mi ya mi ya. sehingga apa khofaknya itu atau ketersembunyinya tadi nampak ya ketersembunyian tadi nampak ya mibadi misalnya begitu yaitu kalau uh, yang dimaksudkan oleh pensyarah di sini namun kita sering prakteknya ya sering prakteknya kita di kalangan kita itu kebanyakan apa ya mingkem ya bibirnya uh, tidak ada celah sedikit sedikit pun ya dan ini juga ada pendapat yang demi demikian makanya Ustaz Abu Ya'la di sini berkomentar para ulama tajwid berbeda pendapat dalam tata cara pengucapan i, ikhlas tadi. Yang satu, furja ada celah sempit, ya ada celah sedikit, yang satunya lagi apa? di ditutup, ya. Contohnya ya seperti biasa, mimba di, Nah, seperti itu ya. Itu sudah ma'ruf di kalangan kita. Mungkin yang belum ma'ruf malah yang ini. Yang apa? Yang harus terbuka sedikit. Nah, ini uh, perlu kehati-hatian ya kalau baca yang pakai iklab yang kita menisbatkan dengan pendapatnya beliau maksudnya kita ngikut pendapatnya beliau maka ya kita wajib ya kita ikut gitu ya ikut dengan dengan dia ya, kalau misalnya kita memilih pendapat yang mana uh, mingkem boleh ya tidak ada furja sama sekali yaitu tidak tidak mengapa wallahu taala alam bisawab Ya, dan sebelumnya kita juga belajar tentang apa? Tentang idgham. Ya, tentang idgham. Kita sudah sebutkan banyak hal ya. Nah, yang mana catatan yang tanbih itu bisa dibaca kembali penting untuk kita sehingga uh, ada empat kata di dalam Al-Qur'an yang tidak boleh apa? Tidak boleh dibaca dengan apa? id idgham. Ya, contohnya kinwanun yang enggak boleh dibaca kiwanun ya, harusnya dibaca dengan kinwanun juga sinwanun tidak boleh kita baca dengan siwanun tapi sin wa ya dunya tidak boleh dibaca dunya ya tidak boleh baca dunya nah, karena apa karena kaidahnya kalau idgham itu harus berasal dari dua dua kata kalau ini satu kata ya berasal dari dua kata ya kita sudah di atasnya itu dua kata semua ya mayakul ya ada dua susunan unsur yang menyusunnya ya mimal masalam ma ya itu ada dua unsur penyusun ya sedangkan dunia punya sinwa itu tidak tersusun dari dua unsur tapi satu satu kata makanya dihukumi dengan idhar idhar mutlak Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang ikhwa. Ya, ya qala nazim ya rahimahullahu taala ya penazam Matan Tufatul Atfal berkata warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun nil fadili ya. Dan keempat yaitu adalah ikhfa Yaitu apa? sisa huruf hijaiyah ya indal fadili minal huruf itu yang sisa yang wajib menurut ulama ulama qiraah ya yang wajib menurut ulama qiraah nah dengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata wajibun lil fadili ya wajibun lil fadili itu maksudnya apa ya maksudnya adalah ya melaksanakan hukum ikhfa itu adalah sebuah kewa, kewajiban ya liman perhatikan liman asbaha fadilan bagi orang-orang yang dia apa asbahan fadilan ingin menjadi orang yang mulia ya orang yang apa mempunyai keutamaan bita'allumi ahkamit tajwid ya bita'allumi ahkami tajwid wal fadluhunna bi makna kama yazidu bihi al mutasifu ala ghairihi sehingga di sini ya e, kalau kita mengerti ilmu ikhfa ini itu akan menjadikan seseorang itu apa e, istilahnya lebih dari hal orang-orang yang biasa ya lebih kelihatan karena memang ada sesuatu nih di balik uh, eh, ikhwa kira-kira apa kira-kira Kira-kira apa? Kenapa kok beliau menyebutkan seperti ini? Kenapa enggak orang yang mengerti ikhlas itu enggak diomong mempunyai keutamaan? Kenapa kok cuma ikhfa saja? Kira-kira gimana Mas Rosid ini? Karena dia menunjukkan punya punya ilmu oh, yang punya Ya <laughs> kalau kalau ikhlas berarti juga punya ilmu dong. Oh. Iya toh? Yeah. Iya ya. <laughs> Apa kira-kira Mas? Wallahualam. alamnya Masya Allah ya. Ya, karena apa? Karena ada sesuatu di belakang ikhfa ini ya, karena kelihatan orang yang sudah pernah belajar tajwid dengan dia tekun itu akan kelihatan ikhwanya berbeda dengan orang yang belum pernah pernah belajar tajwid. Ya, berbeda. Kalau ikhlas itu rata-rata hampir sama semua. Mimba di semuanya kalau yang walaupun nggak pernah belajar tajwid asalkan dia pernah belajar Al-Qur'an itu bisa. Tapi kalau yang ikhwa ini beda. Ya, mungkin orang semua mengucap uh, apa kebanyakan orang tidak membedakan antar satu huruf dengan huruf yang lain. huruf yang lain. Ya, contohnya misalnya uh, mengucapkan kof. Ya, ya, kalau misalnya ada orang yang belum pernah belajar, dia akan mengucapkannya biasa. Mingkobeli, ya, mingkobeli, ya. Padahal harusnya apa ditebal, ditebalkan min qabl ya terus misalnya ketemu dengan ta misalnya ya misalnya ketemu dengan ta ya misalnya tak e, apa di ya misalnya kita contohkan saja tak misalnya biasanya kita mengucapkan tak bagaimana ikhfa tak Hah? gimana kira-kira Mas Rosid gimana kira-kira Misalnya aanta, aanta misalnya. Aanta. Uh, ang ya. uh, ada angnya gitu kan. uh, ya, coba <laughs> atau enggak ya. Ini uh, kalau kita belum pernah belajar tajwid, ini akan sama kebanyakan orang ya. aanta Nah, dikira itu sudah ih Padahal apa? Padahal ikhwa di setiap huruf itu punya ciri-ciri hu khusus yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Maka bacanya bukan aangta ya walaupun memang itu tidak disalahkan gitu ya. Namun lebih baik bacanya dengan aan ya dengan zal juga misalnya. Ya za misalnya aanzartahum aan nah itu. Nah, kenapa di sini uh, penulis menyebutkan lil fadil memiliki keutamaan ya karena tadi Ya, ikhwa itu ada sesuatu yang istimewa di belakangnya. Kalau orang sudah belajar ikhwa dengan baik, ya dengan bagus, prakteknya juga bagus, dia akan lebih ya daripada orang-orang bi biasa. Nah, gitu maksudnya. Ya, kata beliau di sini demikian. Yang selanjutnya kita jelaskan lagi fi khamsatin ya fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad tuha ya di dalam ya dalam 15 huruf ya fi khamsatin min ba'di ya ashrin ya yaitu huruf ikhfa ada 15 hu huruf ya ada 15 huruf memang ada uh, ada yang 14 ada yang 15 ya, tapi ya kita di sini belajar yang 15. Ramzuha fi kilmi ya ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad ya dalam 15 huruf yang ramzu ramzun itu rumus ya rumus itu berasal dari bahasa Arab ya bahasa Arab rumus ya ah, rumus ya ramzuha fi kilmil hadzal baiti yang telah aku rangkumkan ya kodoman tuha dalam kalimat ya fil kilmi dalam kalimat pada bait yang di bawahnya yang kodoman tuha yang telah aku susun dengannya ya yaitu Syekh Jamzuri rahimahullahu taala telah mengumpulkan huruf-huruf di sini ya yang di apa yang dijadikan satu kata ya di yang jadikan satu kalimat ya ini hurufnya di sini apa hurufnya Sif ذاتنا kam jada syaksun qad sama dum tayyiban ya zid fi tuqan dha zalima nah, ini biasanya uh, kalau ujian ya misalnya ujian di ya kalau lembaga-lembaga uh, sebutkan huruf uh, ikhfa uh, bisa pakai ini ya bisa pakai ini kalau salah uh, dia menyalahkan ini berarti <laughs> ya. ya, ini ya, hurufnya ini sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban ya zid fi tuqan da zalima. Ya, kalau bisa hafal ini Masya Allah ya lebih bagus ya lebih bagus karena ini benar-benar paling dasar ya matan turfatul atfal ini paling dasar ini kalau bisa kita hafal ya, hafal dihafalkan kalau ingin menguasai matan uh, atau tajwid dasar itu ya kalau bisa hafal ini itu ya, lebih bagus ya sif datana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban fi yakun dum tayyiban zid fi tuqan ba' zalima ya itu dalam bait syair yang beliau beliau jelaskan Radio Muslim uh, pendengar Radio Muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita akan membahasnya ya apa huruf-huruf ini dan bagaimana masing-masing huruf tersebut diucapkan ya nah perhatikan sif the sana berarti di situ ada apa sod ya sod nah terus apa faknya masuk nggak kira-kira iya. Hah? faknya masuk enggak? masuk masuk tapi faknya nanti diwakili oleh huruf yang lain ya jadi yang diambil itu yang depan-depan aja ya sif the ya zal ya toh alif kan nggak masuk ya kan terus sa ya nun kan nggak masuk ya jadi huruf-huruf yang pertama aja sif da sa nah, nanya nggak masuk karena huruf kedua kedua kam ya nah, mimnya nggak ma nggak masuk ya ja ya jimnya masuk dal masuk nggak hmm? dal masuk nggak nah Ma? Masuk. Masuk. Ya, ja, da. Apakah dal yang ini atau yang mana nanti? Yang hmm? yang datang. Yang akan datang ya. Kalau ini tidak masuk yang pertama tadi ya. Memang tapi masuk ke ikhfa, tapi ini enggak masuk. Syakhsun, shin. Ya, koknya masuk enggak? Enggak. Enggak. Ya, terus sat masuk enggak? sat masuk. sat sat masuk. Ah, di sini mulai uh, apa mulai beliau uh, tidak anu ya uh, eh, shot maksudnya di sini beliau tidak udah mulai nggak runtut lagi ya udah mulai nggak runtut eh bukan nggak runtut oh tadi shot sudah ya di depannya oh sudah masya Allah ya shot masuk ini nggak ada lagi berarti ya kot ya kof ya dal nggak tadi uh, udah depan depannya sin lagi dal lagi terus to ya terus zain terus fa terus ta terus bo terus vo ya sudah selesai ya cuma itu aja nah kita akan bahas secara detail di sini syarahnya ya ikhfa maknanya menurut bahasa ya ikhfa khofa itu adalah sater. yaitu menu menutupi ya sater itu menutup ya mansataro. ya muslim ya, barang siapa yang menutup nah, itu satar ya toh? asal dari kata ini maknanya menurut bahasa adalah ikhfa tadi ini satar ini maknanya menurut istilah adalah mengucapkan non sukun dan tanwin dengan bentuk pertengahan nah, antara idhar dan idgham kosong dari atau tidak ada tasdid sama sekali ya ya ada pada 15 huruf yang sudah kita sebutkan di atas nah kita sekaligus praktek ya di sini ya. Dan contoh-contohnya ya ini adalah ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Nah, nanti emang ada Mas yang enggak hakiki? Nah, kira-kira ada enggak? Hah? Kira-kira ada enggak yang enggak hakiki? Mungkin ada. Mungkin ada. Kira-kira apa, Mas? <laughs> Gimana kira-kira? Kenapa kok disebut ikhfa hakiki? tidak apa tidak cuma ikhfa saja gitu wallahu alam gitu ya apa kira-kira ya karena ada ikhfa syah syafawi gitu ya kalau nggak dijelaskan hakiki nanti bisa ke syah syafawi gitu ya maka uh, eh, dijelaskan di sini ikhfa ikhfa hakiki enam kita akan praktik ya nanti uh, silakan setelah ana mungkin satu-satu atau ganti-gantian ya disebutkan nanti ya bagaimana membacanya. enam <coughs> ya. Kita dari kanan terlebih dahulu ya, dari uh, yang amalan solihah enam ya. Amalan solihah. Mau oh, siapa dulu? Silakan. Silakan Nas. <coughs> amalan salihah. Masya Allah ya, udah kelihatan tebelnya. Nah, coba silakan Mas Rasid. Amalan salihah. Nah, ditebalkan Mas. Amalan, amalan. Nah, coba. Amalan. Coba A-nya dijelaskan. A. Amalan salihah. Amalan, lau, Coba. Nah, kan uh, belum terlihat tebelnya ya, belum terlihat tebelnya. Ya tidak apa-apa, nanti insyaallah lama-lama bisa kalau praktik terus-terusan. Ya, makanya ini ikhfa insyaallah materinya lama <laughs> gitu ya. Materi ikhfa ini kita tidak lama ya, karena tadi ya ikhfa ini uh, tidak mudah ya untuk belajarnya. Oke, ya kita jadi uh, e, short ya kalau kita perhatikan short itu e, misalnya ini mulut gitu ya, bagian mulut. Nah, shot itu kalau kita lihat biasanya di gambar-gambar buku tajwid itu biasanya ininya naik ya ininya naik nah, ininya belakangnya bagian belakang nah naik lidah bagian belakang naik yang depan kayak sin ya kayak sin depannya ya sa nah, tapi ininya di belakang naik Ya, inilah yang membuat dia menjadi tebal. Ya, kalau ini nggak diangkat, inilah mengapa kita nggak bisa mene menebalkan. Ya, tidak bisa mene menebalkan. Memang ada lidah yang harus kita kita angkat. Ya, maka ketika mengucapkannya amalan amalan salihah. Coba lagi Mas Husain. salihah. Coba al jangan ang al ang ah, belum ya. Ah, nanti latihan di rumah mas ya. Al al ya. Uh, kayak kucing mungkin ya. <laughs> nah, tapi memang seperti ini praktiknya untuk short ya. Jadi uh, itulah tadi kenapa belum menyebutkan bahwasanya orang yang sudah belajar ikhwa ada sebuah keutamaan tersendiri ya kota keutamaan sendiri untuk e, orang yang sudah bisa ikhfa. Nah, kita lanjut ke kiri ya, lanjut ke kiri. Atau lanjut ke bawah dulu deh, ke bawah aja. Ya, besok tengah, besok lagi geser biar diulang-ulang gitu ya hurufnya, biar lebih uh, variatif gitu. Nah, sekarang tanwin bertemu dengan apa itu? Dengan the. Ya, the perhatikan kalau the itu tetangganya sa dekat dengan sa ya sa itu ujung lidah ini ya sedikit aja nggak usah ditekan ya sedikit saja di apa uh, ditempelkan di ujung gigi du, uh, dua gigi seri A dua gigi seri atas sa ya, kalau ini kan za berarti za za za sa nah, seperti itu Nah, berarti kalau ikhfa nanti bagaimana? Nah, kita coba. Willin, willin, will. Ah itu gimana itu ya? Ya jadi nggak ang, nggak ang, ya nggak ang. Kalau sekarang malah justru kurang tepat kalau ngucapinnya ang. Ya kalau tadi kurang ang banget, kalau sekarang malah angnya harusnya ber berkurang. Nah, coba kita praktekkan. Ya, anak contohkan dulu nanti antum. Ya. Wailidzi. Nah, coba siapa dulu? Nah, silakan Mas. <laughs> Wailidzi. Coba wailidzi. Wailidzi. Nah, gitu allah sudah lumayan lah sudah lumayan nah, apa nggak ada ang-angnya gitu ya nggak nggak terlalu tebal gitu coba Mas Rasid silakan nggak apa-apa Mas dilindi di dilindi di nah, ya itu wo itu juga pokoknya sa the wo itu tetanggaan semua dia ya dekat-dekat situ semua ya satu satu ya satu tetangga satu makrot gitu ya nah, jadi sama cuma beda gerakan lidahnya aja nanti ya beda tempat apa lakukan lakukannya saja coba kita ulang lagi Zilli Zilli Coba Zilli Nah jangan di di Jangan seperti ditempel. Kan aja Mas, mu apa eh, sedikit saja. Dhilli coba Dhilli Nah, masih ya. Di ya nanti uh, latihan lagi. Dal tadi patokannya. Nah, Masnya punya kalau ada buku tajwid Imam Syafi'i atau mungkin diketik di Google gitu ya. Makhraj huruf the nanti ada gambarnya. Nah, itu ditirukan bagaimana lidah itu menempel. Ya, insya Allah kalau kita berusaha insya Allah bisa. Ya, jadi eh, memang harus dibiasakan. Untuk awal-awal memang apa ya? Rasanya berat sekali gitu ya, berat sekali. Ada aneh gitulah istilahnya. Karena kita udah bertahun-tahun baca eh, kadang nggak apa tanpa ka kaidah gitu ya, tanpa kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Ya, kalau memang ingin lebih sempurna, lebih baik, ya kita pakai kaidahnya para ulama. Ya, sehingga uh, itu bagaimana ya kita bisa niru dulu dari gambar gitu ya. Bisa lihat di YouTube gitu ya. Uh, ada videonya ya Dr. Syekh eh, Syekh Aiman Rusdi ya. Itu beliau banyak uh, video per hurufnya. Jadi bisa belajar di situ ya dari the terus belajar dari ta, ro dan segala macamnya bisa di situ. Nah, nah kalau misalnya di sini ada sulit gitu ya untuk membenarkan <laughs> semuanya gitu ya. Nah, tapi masya Allah ya sudah kita sudah semangat untuk belajar itu sudah uh, dapat nilai plus sendiri. Insya Allah taala. Nah kita lanjutkan lagi ya sebelum kita berada di sesi praktik. Nah. Nah, za nah sama lagi dengan za gitu ya. Kayak tadi cara mengucapkannya hampir hampir hampir sama. Ya, eh, ikhwa juga. enam, udah za za. Jadi antum nggak perlu pindah gitu ya. nggak perlu pindah. Nah, nah, kita coba ya. Yauma idin samaniyah. Coba dari eh, silakan Mas. Yauma idin samaniyah Yauma idzin thamaniyah. Coba. Yauma Heeh. Yauma idzin thamaniyah. Oke, ya idzin masih ada sedikit tapi ya enggak apa-apa. Kita nanti dimuluskan lagi, dipoles lagi. Oke, silakan Mas Rosin. يومئذ ثمانية Coba ulangi. Nah coba yau wawu yang disyukur kita sempurnakan unya yau ya jangan uh, yau gitu ya yau Nah, coba yau idzin nah itu ditahan dulu jangan terlalu cepat yauma idzin coba Oke ya masih ang gitu ya masih kebanyakan ang ya tidak apa-apa nanti pelan-pelan ya belajar pelan-pelan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ya kita sudah nih anu ya eh, sudah memasuki sesi materi insya Allah Taala. Nah ya. Eh, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan selanjutnya masih dalam pembahasan ikhfa ya masih banyak yang perlu kita kita bahas karena ada 15 huruf ya kita akan belajar semuanya satu per satu masing-masing. Insyaallah taala wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan praktik ya bersama menggunakan Eh, kita surat apa ya Mas ya? Al-Ghasyiyah. Nah, Al-Ghasyiyah ya untuk sekarang ya. Insya Allah kita akan praktik dengan surat Al-Ghasyiyah di sesi kedua. Wallahu taala bisawab. Baik, jazakallah eh, jazakallah khairan KRB telah memberikan ilmu kepada kita semua di sesi materi. Alhamdulillah Sobat Muslim tadi sesi materi yang disampaikan oleh Kak Herbi Yuliantoro dan kita saat ini masuk di sesi interaktif ya silakan sobat muslim dan pendengar bisa uh, telepon, bisa tanya, bisa uh, ajukan pertanyaan juga melalui SMS atau chat WhatsApp, bisa juga langsung telepon dan praktik. Insya Allah kita belajar bersama-sama di sini bersama KRB. Silakan bisa telepon ke nomor 0823 2727 5333. Baik, sembari menunggu penelpon, kita praktik langsung kayak ya. di kelanjutan uh, di juz 30 setelah surat Al-Fajr ya. Ya. Uh. Nah, kita lanjutkan ya.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 Oke, nah kita masuk ke ayat pertama. هل أتاك حديث الغاشية Coba Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke ya Kita lanjutkan وجوه يومئذ خاشعة coba وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذك فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم نعم يا يا itu tadi uh, bacaan dari suratul Ghasyiyah. Oke, ya nanti sembari menunggu adanya penelpon ya, kita coba ya untuk uh, tanya jawab mungkin ya, bahas ini ya. Hmm. Apa hmm. saja hukum yang ada ada di dalamnya. Nah, hey, sebelumnya uh -huh. uh, diingatkan kembali bagi pendengar dan sobat muslim pendengar Radio Muslim di 1467 AM dan di www.radiomuslim.com silakan bisa telepon ya. Saat ini kita ada di stasi praktik bersama Kak Herbi Yuliantoro. Setelah tadi kita simak dan dengarkan kelanjutan materi ngaji dari dasar di program Tahsin acara rutin kita setiap hari Ahad eh, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi materi kita tentang ikhfa sobat muslim ya dari halaman ke-9, matan ke-14 sampai dengan 16 dari buku Syarah Tuhfatul Abfal. Nah, Sobat Muslim kali ini bisa uh, ajukan pertanyaan di sesi tanya jawab ini melalui chat WhatsApp atau SMS atau bisa langsung praktik ke telepon ya melalui telepon ke nomor 0823 2727 5333. Nah, sembari menunggu kita lanjutkan lagi ke RB Nah, ya, sembari menunggu eh, kita coba ya kupas satu persatu. enam uh, eh, hal ataka hadithul wasiyah ya. Diperhatikan di situ ada lam ya, ada lam. Lam itu adalah ya hurufnya tipis ya. Jadi uh, kalau membaca bukan hanya hal hal ya hal tapi ditampakkan ketipisnya. Hal hal al al karena dia di ujung ya di ujung al al bukan di sini al al bukan di sini tapi di u di ujung al al al nah maka ketika dia sukun maka sama kita tempelkan ke ujung hal hal ah gitu bacanya bukan hal hal nah kalau hal nah itu kan uh, di tengah ya posisinya begini Habis di ujung hal hal hal ataka hadithul sul sama ya sul bukan hanya hadithul sul nah sul tapi sul karena dia ditempelkan ya karena sukun itu istirahat di sini ya hadithul ghasyiyah nah tak yang seperti ini Nah, kita munculkan tak marbuto ya. Bukan bacanya kayak tak biasa. Tapi apa? Seperti membaca apa? Hmm? Ha, ya, ha tebal. Ya, jadi dimunculkan Hal ataka hadithul ghashiyah Ya, ghashiyah Nah, kira-kira gimana? Coba Mas Rasid coba Hal ataka hadithul ghasyah. Nah, dimunculkan lah jangan ghasyah. Nah, udah habis napasnya gitu ya. <laughs> Jangan di, dicoba gitu ya, dicoba dimunculkan. Coba Mas ini silakan. Hal ataka hadithul ghasyah. Nah, dimunculkan ya. Ghasyah ya, dari dalam. Nah, selanjutnya wujuhui nah nih tanwin bertemu dengan ya kira-kira hukumnya idgham bibuna nah ya wujuhui ya, sebenarnya ada yang istimewa dari idgham biguna ya sama wawu ya, ya sama wawu itu ada keistimewaan tersendiri sekarang anak tanya yang tak ketemu nun ya amilatun nasibah ya itu hukumnya apa tak tanwin ya tak marbuto di domah tanwin ketemu dengan nun itu hukumnya apa kira-kira amilatun apa itu hmm? itu berguna itu berguna juga berguna juga juga sekarang antum perhatikan ya, yang yang di Al-Qur'an Indonesia mungkin sama ya. Yang Al-Qur'an Indonesia yang ada terjemahannya mungkin sama. Tapi kalau di Al-Qur'an Madinah mungkin berbeda atau Mesir gitu ya. Nah, perhatikan di kata-kata wujuhui dengan amilatun. Nah, di ha di situ ada dhammah tanwin bertemu dengan ya. Nah, itu ada tasdidnya atau tidak? Hah? Kalau di situ aku di Indonesia ya? Ada. Ya, Ada kalau di Indonesia. Kalau yang Madinah? Tidak Tidak ada. Iya toh? tidak ada. Ya, tidak ada. Terus kalau yang amilatun nasibah ada? Ada. Ada? Ada. Nah, ada. Sepakat kan kalau amilatun nasibah? Sepakat. Semuanya kita ah, ada. Kenapa kira-kira? Kalau wujuhu yauma idzin itu kok nggak ada tasdidnya padahal sama-sama idgham bi biguna Kira-kira apa? Ini ada tasdidnya, ini gak ada tasdidnya. <laughs> Kira-kira kenapa kira-kira? Ada ya, yang ingin berpendapat gitu dari sononya mas gitu, <laughs> dari sononya gitu ya. Apa kira-kira? Hmm? Karena apa? Kalau yang ya inilah yang membedakan pengucapan non mim pada idgham biguna dengan wawu ya pada idgham bi Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya ketika membaca idgham guna ya itu bukan idgham guna yang semata-mata sempurna. Tam, namun ada yang dikurangkan, nakis namanya. Ya idgham yang e, cara pengucapannya bukan tam tapi yang na yang nakis. Nah, makanya membacanya bukan semata-mata wujuhui wujuhui. Nah, ini kurang kurang sempurna ya maksudnya kurang kurang baik wujuhui kiat kelihatannya udah bener belum wujuhui ya kelihatannya sudah sudah betul gitu sudah masuk sudah sempurna sudah baik nah padahal apa kaidahnya itu menakis ada sesuatu yang masih tersisa di dalamnya dan ingat ini idgham ya bi nah. gunna ya gunna dengan gun guna dengan ada yang di hidung. Ya, maka dan ada idgomnya memasukkan, tapi memasukkannya tidak serta-merta uh, sempurna. Ya, maka bacanya bagaimana? wujuhun nah, ada yang di hidung, wujuhun ada yang mau masuk ke ya itulah yang mutawasid yang pertengahan ada yang membacanya dengan wujuhui hui nggak diperhatikan hidungnya wujuh hui ya kalau ditutup hidungnya wujuh hui masih bisa ya masih bisa masih bisa sempurna ya itu karena nggak ada gunnah tadi ya nggak ada gunnah tadi padahal itu bigun bigunnah padahal ada gun gunnah gunnah itu di hidung letaknya kalau nggak ada di hidung wujuhui itu berarti it gom saja Paham sampai sini ya? Nah, ini idgham saja berarti. Nah, kalau ada di hidung berarti wujuhi dimasukkan di hidung. Nah, gitu. Sebenarnya sampai sedetail itu ya. Nah, inilah yang membedakan gitu loh ya. Kalau di Al-Qur'an Madinah atau Mesir itu terbedakan ini idgham yang naqis ya. Uh, terus ada yang tam tadi, yang tam yang kita tasdi. Kalau nun kita sempurna, kalau ya kita tidak sempurna. Maka ada juga yang berlebihan. Semuanya dimasukkan ke uh, semuanya dimasukkan ke hidung tanpa memperhatikannya. Ada ya. Nah, jadi nggak ada yaknya. Nah, kita pertengahan. Yang apa? Yang yang masuk ke hidung, yang diucapkan di diidghamkan ke ya. Nah, seperti itu. Itu penjelasan secara ringkas ya untuk kaidah pengucapan ya idgham bigunah ya dan wawu begitu oke okay. Insya Allah Jazakallah khairan kak eh, atas ilmunya kembali ya Masya Allah Sobat Muslim uh, kita masih ada di sesi praktik silakan Sobat Muslim bisa uh, ajukan pertanyaan atau praktik langsung ya uh, Kita praktik Quran Surat al Ghoshia ya Baru beberapa ayat tapi Masya Allah banyak faedah yang <laughs> kita dapatkan ya di sini Masya Allah Nah Sobat Muslim silakan bisa uh, telepon ke nomor 0823 2727 5333 atau bisa tanya-tanya juga melalui chat chat asap, uh, eh, chat WhatsApp atau SMS ke nomor yang sama yakni ke nomor 0823 2727 5333. Baik RB kita lanjutkan kembali kan. Nah, ya, kita sudah bahas tadi ya untuk masalah itu ambiguna. Yang selanjutnya yauma idzin khasyi'ah ya yauma idin itu hukum dari apa berarti Hah? tanwin bertemu kha jelas ya idhar ya idhar yauma idin khasyi'ah harus jelas ya enggak boleh yauma idin khasyi'ah ya, enggak boleh ya, yauma idin dijelaskan oke selanjutnya Ya, tadi tak marbuto ada ya di belakang. Khosyi'ah. Ya, seperti itu. Amilatun nasibah. Ya, nasibah biasa. Ya, tidak ada uh, na itu biasa ya matto matto bi. Ya, na nasibah. Terus tasla naran hamiyah. Nah, di situ ra bertemu dengan ha apa hukumnya berarti idha ya id idha ya naron hamia ya naron hamia nah kita lanjutkan lagi tusqa min ainin aniyah ya itu non mati ketemu apa itu eh non mati tanwin bertemu dengan ham hamzah apa hukumnya idhar. ya idhar lagi ya idhar idhar lagi nah Hamzah itu bisa di apa? Bedanya Hamzah dengan Alif apa? Kira-kira. Alif gini. Alif gini, <laughs> Hamzah gini gitu ya. <laughs> ya, ya boleh lah. <laughs> ya. Nah, kalau alif itu nggak bisa dikasih ha harokah. Ya, kalau hamzah bisa dikasih ha harokah gitu. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an Indonesia ya itu dikasih harokat semua alif juga dikasih harokat kadang ya tuh kalau nggak percaya ya buka surat al-fatihah ayat pertama itu al yang mesti dikasih ha harokat kalau Al-Quran Madinah Anda sama Al-Quran Mesir itu dikasih tanda rok susot ya dikasih harokat ya, ya. nah dikasih harokat kalau Al-Quran Madinah Anda dikasih apa rok su rok susot yang kayak doma yang sot kecil gitu ya ya toh hmm. uh, dikasih huruf susun nggak ditulis al ya toh uh, itu nah, padahal kita tahu bedanya alif dengan hamzah kalau alif itu tidak bisa dikasih diberikan harokat kalau hamzah bisa diberikan harokat makanya kalau orang yang sudah terpelajar gitu ya sudah uh, ingin lebih baik gitu uh, maka yang nggak apa-apa pakai akun Indonesia tapi uh, biar lebih mengetahui e, lebih luas gitu maka pakai Al-Quran Madinah gitu ya yang cetakan ya Timur Tengah lah intinya gitu ya yang e, lebih tersat standarnya lebih tinggi gitu ya, ya. Insyaallah ya internasional <laughs> gitu ya pakai standar internasional nah ya e, itu dari e, tadi sampai mana tuskomin ainin ania oke okay silakan ya uh, sobat radio muslim yang ingin bertanya dan ingin uh, ingin telepon interaktif silakan mau setoran Al-Qur'an juga diperbolehkan. Ya, laisa lahum ta'amun. Ya, mim mati ketemu dengan ta. Kira-kira apa? Mim mati bertemu dengan ta. Kadang kita tuh apanya cuma non mati saja. Mim mati itu enggak hafal kadang kita. Apa kira-kira? <laughs> Hah? Lupa. <laughs> lupa gitu ya. Lupa apa? Lahum ta'amun apa kira-kira? Mim mati itu cuma ada beberapa kok nggak banyak nggak sebanyak non mati. Apa idhar? Ya idhar syafawi ya. ya lahum ta'amun. Nah, kalau mun illa apa berarti? Id idhar ya. Kalau miu bari' ya miu Miu ah, ini ikh, ikhfa yang sudah kita pelajari tadi. Maka cara pengucapannya tiap hurufnya ber, berbeda. La yusminu wala yugni ya yugni. Nah, ini diperhatikan ketika membaca ghain ya ini hati-hati ya jangan sampai uh, apa jadi g misalnya wala yugni ya. Uh, wala yugni ya ولا يغني يغني min ya ini eh ikhfa lagi min nah ingat kita panjangkan dulu jim sama wawunya ya min ju' baru di akhir ada a ain ya jangan sampai min ju' nah, gitu ya min ju' nya dipan jangkan dulu baru ke a, ainnya. Ya. Wujuhun ya kayak tadi, kayak yang atasnya ya. Wujuhun yaumaidin khosyah. Kalau ini wujuhun yaumaidin na'imah. Nah, ini mah ada dalam satu ayat ada dua itu biguna ya. Ada yang nun, ada yang ya. Ya. lisa'iha radiyah. Nah, biasa fi jannatin nah, jannatin itu ada hukum apa di situ nah, jannatin fi jannatin di nunnya itu berarti ada apa kalau nun yang super tasdid jan fi jan ada gun iya. gunnah di situ ya fi makanya pelan-pelan kalau mengucapkan al ya, fi jannatin ya fi jannatin aliyah ya aliyah nah perhatikan di situ ain panjang dua rokat terus tadi kan uh, eh, idhar aliyah nah, biasa ya kita lanjutkan sedikit lagi la tasma'u fiha laghiyah bisa ya semuanya ya ini ya nggak ada yang muskilat yang nggak ada yang aneh fiha ainul nah, ini ketemu jim lagi apa itu ih oh, ihfa iya. ya terus fiha sururum marfu'ah nah ini apa ini tanwin bertemu dengan mim itu kan apa figona ada tasdidnya enggak ada ya ini yang tam berarti yang enggak ada apa yang enggak ada tasdidnya itu yang yang nakis ya yang nakis cara pengucapannya ya marfu'ah ya situ terus wa akwabum mawdu'ah oke ya coba kita praktik satu-satu yang wa akwabum mawdu'ah oke silakan dari siapa dulu wa akwabum mawdu'ah oke yang ba-nya ya Boknya ya nanti dilihat dulu ya. Bok itu bagaimana <laughs> gitu ya. Bok itu langit lah apa uh, lidah bagian belakang kita ditempelkan di salah satu sisi ya gigi mau bu mau bu nah, gini jadi nempel itu atau dua-duanya mau bu bu nah, kalau saya lebih enak yang salah satu ya mau bu ah. ya belakangnya diangkat ditempelkan yang depan nggak usah diperhatikan nggak apa-apa yang penting belakangnya ini ya mau nah, itu lebih enak ya coba Rasid silakan nah, wawunya wawunya disempurnakan wa akwabum mau mau coba wa akwabum mau ah Oke. Okay. Baknya tipis ya Mas ya. Jangan wa bum Nah, jangan bum ya tapi wa bum bu u, u. Setiap yang toma itu apa? Di seperti dimonyongkan gitu ya. Wak wa bum bum bum. Jadi dimonyongkan. Kaidahnya itu kalau fathah yang buka mulutnya, kalau kasrah ya sedikit diturunkan mulutnya ya bagian bibir bawahnya terus kalau boma itu apa ya dimo dimonyongkan supaya sempurna cara pengucapannya ya wa akwabum mawdu'ah coba ulangi akwabum mawdu'ah mau coba mau nah ya, mau mawdu'ah nah gitu jadi lebih kelihatan jangan mau tapi mau maudhu'ah nah gitu pokoknya kalau ada wawu sekarang diingat-ingat ada wawu di sukun, itu diusahakan bacanya dengan sempurna awu ya awu nah, semua huruf ya bau ya sau ya jadi biar lebih sempurna dalam pengucapan nah ya itu mungkin yang bisa kita bahas kak untuk kesempatan iya. kali ini di uh, sesi praktik tik dan hanya mengupas sedikit demi sedikit ya yang kita bisa kupas ya uh, di surat Al-Ghasyiyah. Wallahu taala alam bisawab. Di jazakallah khairan KRB telah uh, memberikan ilmu kepada kita semua dan sepertinya waktu kita sudah habis Kak. Ah, iya. Dan mungkin sebelum kesimpulan Kak Rosid ada yang ingin ditanyakan mungkin ke KRB atau sudah cukup? Cukup ya, Baik. Insya Allah. Gitu. <laughs> Mungkin sebagai penutup kesimpulan untuk hari ini kak, silakan. Nah ya, uh, eh, sobat radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya hendaknya kita uh, selalu bersemangat ya untuk mempelajari Al-Quran, ya karena uh, penting untuk kita ya untuk belajar Al-Quran, ya karena uh, itu sebagai bisa jadi obat untuk hati kita, ya terus juga bisa untuk zikir harian kita dan terus uh, kita pasti akan mengajarkan gitu ya untuk anak-anak kita ya terus untuk istri-istri ya ya istri kita gitu maksudnya gitu ya <laughs> untuk istri kita terus uh, ya masyarakat sekitar ya ya orang yang belajar Al-Quran ya masya Allah ya maka akan ditinggikan derajatnya Allah akan tinggikan derajat orang yang belajar Al-Quran insyaAllah ta'ala sudah banyak buktinya ya sudah banyak buktinya kalau kita tekun ya dipelajari ya bacanya yang baik yang bagus gitu ya terus kita hafalkan terus kita setorkan gitu ya itu insyaAllah akan lebih lebih ya ilmu kita akan lebih lengket gitu ya untuk jadi kita kalau anu udah bagus bacanya dihafal disetorkan nah, ya. Dan banyak para ulama itu bersungguh-sungguh sekali untuk belajar membaca tahsin ini. Ya ada sebuah kisah yang cukup unik, cukup menarik ya Syekh Abdullah Basfar ya yang termasuk muridnya Syekh Dr. Aiman Rusdi. Nah, itu tuh dia beliau itu sulit dulu untuk mengucapkan huruf huruf ra ya sulit sekali untuk mengucapkan huruf ra ya di muhadharahnya beliau ada nah terus Syekh Aiman tidak ingin ya tidak akan memberikan ijazah tersebut ya, kecuali beliau roknya sudah bagus gitu ya. kecuali beliau roknya sudah bagus beliau itu sudah hafal Quran sudah star tapi ya nggak dapat apa nggak dapat sanat nggak dapat ijazah dari Syaiman gara-gara roknya kurang bagus lalu apa yang beliau lakukan beliau bercerita bahwasanya setiap hari beliau berdoa di sepertiga malam ya uh, di raudhah yang mana di situ ya tempat dikabulkannya doa gitu ya sepertiga malam di situ terus kata beliau dan sambil tiap hari latihan. Nah, itu dan Allah kabulkan sehingga beliau uh, bisa mendapatkan ijazah dari Syaiman dan murotalnya sudah sangat terkenal, sudah masyhur dan bacanya sangat sangat-sangat bagus. Ya, Masya Allah. Itu adalah sekelumit kisah gitu ya. Masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Para ulama yang bagaimana dia itu pakai pulpen biar lidahnya naik gitu disogok gitu ya istilahnya. Nah, itu banyak sekali kisah-kisah yang demikian agar mengucapkannya dengan dengan baik. Nah, semoga itu sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening sembilan 33 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari, dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan semua.